Dan pada waktu yang lalu kita telah menjelaskan poin yang ke-8 atau sebagian daripada poin yang ke-8 yaitu tentang permasalahan al-wala wal bara'. Dan pada waktu yang lalu telah kita jelaskan tentang perkara al-wala, sikap loyalitas bahwa seorang muslim sepatutnya lah bagi mereka untuk berloyalitas kepada kaum mukminin. Mereka hendaklah mencintai kaum mukminin sebagaimana mereka cinta kepada diri mereka sendiri dan kita telah menyebutkan juga tentang hukuk hak-hak dari sikap loyalitas kita tersebut ketika kita mengatakan bahwa kita cinta mereka maka di antara hak-hak yang harus kita berikan adalah kita berhijrah ke tempat-tempat kaum muslimin dan menolong kaum muslimin dengan harta, dengan lisan ataukah dengan jiwa kita apabila mereka membutuhkan pertolongan Demikian pula di antara hak-hak bagi seorang muslim dalam sikap loyalitas yaitu apabila kita mencintai kaum muslimin sebagaimana kita cinta kepada diri kita sendiri. Kita cinta kepada kaum muslimin agar mereka berada di atas jalan yang benar sebagaimana kita cinta kepada diri kita sendiri bahwa kita cinta kalau kita berada di atas jalan yang benar. Inilah beberapa perkara yang kita sebutkan pada waktu yang lalu dan Allah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan syarah dari Nawakudul Islam perkara-perkara yang membatalkan Islam. Lanjutan dari poin yang lalu, kalau yang lalu kita telah menjelaskan tentang permasalahan al-wala, sikap loyalitas, sekarang diddul wala. Kebalikan daripada al-wala yaitu sikap barok berlepas diri. Kita sudah menjelaskan pada waktu yang lalu bahwa Islam ini tidak akan bisa ditegakkan kecuali dengan dua perkara, sikap wala dan bara. Seperti yang disebutkan oleh Syekh Ahmad bin Abdul Wahab rahimahullah. Beliau mengatakan di dalam Al-Usul Tsalatsah Islam itu adalah al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bit ta'ati wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Islam itu adalah menyerahkan diri kepada Allah dengan tauhid. Dalam penyerahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid, kita menyembah hanya kepada Allah dan kita cinta kepada orang-orang yang menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tunduk serta taat kepada apa yang dikehendaki oleh Allah. Dan yang ketiga, al-bara'atu berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang yang mengikuti perbuatan-perbuatan kesyirikan tersebut. Ikhwan dan akhwat din azakumullah Maka dari pengertian Islam inilah kita mengetahui Bahwa tidak ada Islam tanpa ada sikap al-wala wal-bara Kalau hanya bersikap loyalitas tanpa ada sikap al-bara Seseorang tidak dikatakan sebagai muslim yang sempurna tidak bisa dikatakan sebagai muslim yang kafir Harus ada sikap al-bara, berlepas diri. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang mereka menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Berkata penjara kitab Nawaqidul Islam, makna al-bara'i lughatan. Makna daripada al-bara' secara bahasa al-adawatu, permusuhan. Jadi kalau kita sudah mengatakan ana bariun min fulan saya berlepas diri dari si fulan ini maksudnya adalah ana adun li fulan saya adalah musuh daripada si fulan atau ana aduhu saya adalah musuhnya kenapa karena konsekuensi dari berlepas diri itu adalah sikap permusuhan Sebagaimana kita jelaskan dahulu bahwa yang namanya sikap al barak berlepas diri itu harus menampakkan sikap kebencian dan permusuhan dari orang-orang yang kita berlepas diri dari dari mereka. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kisah Ibrahim, "Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladzina ma'a id qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'budun" wa bada bainana wa bainakumul ada abada hatta tu'minu billahi wahda sungguh pada diri kalian eh, pada diri Nabi Ibrahim dan orang-orang yang mengikuti beliau itu contoh tauladan yang yang paling baik ketika mereka mengatakan pada kaumnya sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian sembah jadi apa yang disembah kita berlepas diri dan mereka yang menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala kita juga diperintahkan untuk meninggalkan diri di mereka. Nah, Nabi kum. Kami mengingkari kalian wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal Ah, Dari sini inti sikap al-bara' telah nampak kata Allah antara kami dan kalian al-adawatu wal baghdha. Sikap permusuhan wal baghdha sikap kebencian dari apa yang mereka lakukan ketika mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kepadanya. Abdullah bin Umar ketika beliau didatangi oleh dua orang tabi'in di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Humaid bin Abdurrahman Al-Himyari dan Yahya bin Ya'mur keduanya ketika mendengarkan tentang perkara yang terjadi di daerah Basrah yang disebarkan yang berpendapat bahwa tidak ada takdir Allah. Enam, eh, seseorang yang bernama Ma'bad bin Abdullah Al-Juhani itu menyebarkan pendapat bahwa Allah itu tidak punya takdir. Allah tidak mengetahui sesuatu kecuali apabila perkara tersebut sudah terjadi. Akhirnya dua orang ini datang kepada Abdullah bin Omar. Ketika kemudian keduanya menjelaskan pada Abdullah bin Omar tentang apa yang terjadi di Basrah, tentang pemikiran Al-Qadariyah apa kata Abdullah bin Umar akhbirhum anni bari'um minhum wa annahum bura'a'u minni kabarkan kepada mereka bahwa saya berlepas diri dari mereka maksudnya saya memusuhi mereka saya memusuhi mereka jadi al-bara' itu artinya adalah al-adawah sikap permusuhan wal bara'u syartun min syuruti la ilaha illallah sikap permusuhan itu adalah merupakan salah satu syarat dari syarat la ilaha illallah. Faman lam yatabarra' minal kufri wa ahlihi lam ya'rif haqiqatal Islam. Maka barang siapa yang tidak berlepas diri dari kekafiran dan dari orang-orang yang melakukan kekafiran itu berarti dia belum mengetahui hakikat Islam. Nah, kemudian beliau berkata hukukul bara. Apa hak-hak dari sikap berlepas diri kita? Apa yang harus kita lakukan ketika kita mengatakan saya berlepas diri dari bulan dan dari apa yang dia lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Konsekuensi dari sikap al barah Yang pertama, buktu syirki wa ahli. Kita harus membenci kesyirikan dan orang-orang yang melakukannya. Wa adamu mawaddatihim tidak mencintai mereka, tidak senang dengan apa yang mereka lakukan. Kita tidak senang dengan apa yang mereka perbuat dari kekufuran dan kesyirikan. Karena Allah Ta'ala sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Mumtahanah ayat pertama, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya'a tulquna ilaihim bil mawaddah." Wahai orang-orang yang beriman, Janganlah kalian menjadikan musuhku dan musuh kalian. Siapa musuh Allah? Al-kuffar wal musyrikun. Orang-orang kafir, orang-orang yang mengikutkan Allah, mereka semua adalah musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memerangi ahlu tauhid, orang yang memerangi orang-orang yang beriman, itu adalah musuh Allah. Man adali waliyan faqad adantuhu bil muharabah kata Allah dalam hadis qudsi siapa yang memerangi waliku siapa yang memerangi orang-orang beriman maka sungguh aku telah mengizinkan untuk memerangi mereka jadi mereka inilah yang kita tidak perboleh kita tidak diperbolehkan untuk menampakkan sikap wilayah loyalitas kepada mereka Allah berfirman la tattakhidu aduwi wa aduwakum awliya jangan kalian menjadikan musuhku dan musuh kalian itu sebagai wali-wali tulquna ilaihim bil mawaddah yang kalian memberikan kepada mereka perasaan kasih sayang memberikan perasaan kasih sayang terhadap mereka dan terhadap apa yang mereka lakukan ini yang pertama tidak diperbolehkan kita cinta kepada mereka tidak diperbolehkan kita berloyalitas kepada mereka yang kedua hajru biladil kufri wa adamus safar ilaiha illa lima meninggalkan negara kafir dan tidak boleh berangkat ke negara kafir itu illa li darurah kecuali dalam keadaan darurah ma'al qudrati ala dengan kesanggupan untuk menampakkan agama jadi sini beliau mengatakan di antara salah satu sikap al-bara'ah kita berlepas diri dari mereka yang pertama yang yang kedua yaitu kita meninggalkan negara kafir jangan sampai kita senang untuk tinggal dengan mereka. Ini kita sudah menjelaskan dahulu di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berlepas diri. Ana baribun mimman yuqimu baina dhahranai musyrikin. Saya berlepas diri kata Rasulullah terhadap orang-orang yang tinggal di kampung di tengah-tengah pemukiman orang-orang musyrikin. Ini Rasulullah berlepas diri dan tidak berangkat ke negara kafir illa di darurah. Kebanyakan kaum muslimin mereka ada yang berangkat ke negara kafir dalam rangka nusa, Dalam rangka untuk rekreasi. Bersantai-santai, ini haram hukumnya, tidak diperbolehkan. Sebab salah satu sikap al-bara'ah berlepas diri kita terhadap orang-orang kafir, kita tidak diperbolehkan safar kecuali ada hajat. Kecuali ada perkara yang darurat yang kaum muslimin membutuhkan, Seperti misalnya Seseorang itu butuh ilmu kedokteran yang tidak didapatkan kecuali di negara kafir. Maka boleh seseorang itu berangkat ke negara kafir sesuai kadar yang dia butuhkan. Ataukah seorang dalam keadaan sakit yang dia tidak mempunyai obat kecuali kecuali kalau mereka berangkat ke negara kafir. Maka dalam keadaan seperti ini boleh bagi mereka untuk berangkat ke negara kafir dalam rangka berobat ataukah dalam rangka untuk mempelajari suatu pelajaran akan tetapi dengan beberapa persyaratan dia harus menampakkan agamanya dia harus menampakkan bahwa dia adalah seorang muslim dia tidak boleh kemudian mereka itu menyembunyikan keislamannya dia harus tetap mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala tetap sholatnya, tetap puasanya, tetap melaksanakan syiar-syiar Islam. Kemudian dia harus berhati-hati dari jasa isul kufar. enam eh, tipuan-tipuan orang-orang kafir. Dia harus berhati-hati. Dia harus menjaga diri. Jangan sampai mereka yang terjatuh ke dalam perbuatan maksiat. Karena maklum kalau ke negara orang-orang kafir itu akan bertemu dengan berbagai macam perbuatan-perbuatan kemaksiatan, perbuatan-perbuatan kekufuran, sehingga dalam keadaan seperti ini, kalau seseorang tidak mampu menampakkan agama tidak boleh. Tidak diperbolehkan seseorang itu melakukan safar ke tempat-tempat tersebut. Disebutkan oleh Syekh Saleh Al-Fauzan, beliau mengatakan bahwa berangkat atau melakukan safar perjalanan ke tempat orang-orang kafir itu diharamkan hukumnya kecuali dalam keadaan darurat. Seperti al-ilaj, hendak berobat, wa tijaratu wa ta'lim, dan hendak melakukan perdagangan atau kata Ali memberikan pelajaran eh, enam kepada kaum muslimin yang ada di sana nafi'ah ataukah memberikan pelajaran kepada perkara-perkara khusus yang memberikan manfaat allati la yumkinul husul 'alaiha yang tidak mungkin kita mendapatkan ilmu tersebut kecuali dengan berangkat ke negara mereka biqadril maka boleh tergantung daripada hajat yang kita butuhkan. Wa idan tahatil hajatu wajib ruju'u ila biladil Muslim. Kalau sudah berhenti hajat tersebut, sudah selesai kita mempelajarinya, wajib untuk kembali ke negaranya kaum muslimin. Tidak boleh kemudian tetap tinggal. Enak. Eh, tidak boleh seseorang tinggal di negara orang-orang kafir apalagi kalau dalam rangka nuzah mau nonton sepak bola kah ataukah untuk rekreasi ataukah untuk dengan kepentingan yang yang tidak ada dibutuhkan ya bukan merupakan kebutuhan kaum muslimin wa yushtaratu kadzalik kemudian berkata Syekh Shalal Fauzan dan disyaratkan pula li jawazi hadha safari untuk melakukan perjalanan ini ayyakuna mudhiran bi dinihi dia harus menampakkan agamanya mu'tazzan bi islamihi dia harus merasa izzah merasa agung dengan keislamannya mubta'idan an mawatin syar menjauhkan diri dari tempat-tempat kejelekan tempat-tempat kejahatan eh nah hadran min dasaisil a'da'i wa makaidihim berhati-hati dari tipu daya musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala dan makar-makar mereka wa kadzalika yajuzu safar aw yajibu ila biladihim idza kana li ajli da'wati ila Allah wa al Islam demikian pula kata beliau boleh seseorang melakukan safar perjalanan ke tempat mereka, ke negara mereka kalau dalam rangka berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala ataukah menyebarkan Islam. Yang demikian ini boleh karena Rasulullah alaihi wasallam itu mengirimkan para sahabat ke negara-negara kafir pada waktu itu. Rasulullah mengirimkan Mu'ad bin Jabal ke Yaman yang pada waktu oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam. Rasulullah pernah mengirim Ali bin Abi Thalib juga ke Yaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah mengirim sekitar 70 qurra, 70 orang ke tempat orang-orang kafir dalam rangka untuk memberikan pelajaran dan pendidikan kepada kepada mereka. Jadi ikhwani dan akhwat fillah azakumullah, salah satu perkara barok kita atau berlepas diri kita kepada mereka yaitu kita tidak tinggal bersama mereka. Kemudian yang ketiga, ada mutasyabbuhi bihim. Tidak diperbolehkan menyerupai mereka. Apakah itu dalam perkara akidah, dalam perkara amalan, ataukah dalam perkara azai libas, pakaian, enam, eh, ataukah dalam perkara model? Dalam perkara kita tidak diperbolehkan untuk mengambil perkara-perkara yang menjadi kebiasaan mereka menjadi adat-adat mereka lalu kita masukkan ke negara kaum muslimin dijadikan itu sebagai kebiasaan kaum muslimin pula ini banyak dari kaum muslimin yang mereka terjerumus dalam perkara ini mereka ketika melihat apa yang terjadi di barat maka mereka berusaha meniru ketika mereka melihat model rambutnya orang-orang barat mereka juga berusaha meniru bagaimana model rambut tersebut lalu mereka masukkan ke, negara kaum muslimin dan dijadikan itu sebagai model rambut kaum muslimin ya ketika mereka melihat pakaian dari orang-orang kafir mereka memasukkan juga ke negara kaum muslimin mereka mengupayakan bagaimana cara supaya kaum muslimin juga bisa meniru mereka dengan alasan bahwa mereka ini adalah negara-negara maju maka kaum muslimin tidak akan bisa maju kata mereka kecuali kalau mengikuti cara dan model-model mereka wallahu musta'an ini merupakan salah satu bentuk kekufuran. Tasyabuh menyerupai orang-orang kafir minimal hukumnya haram. Bahkan disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Iqtida' Shiratal Mustaqim ketika menjelaskan hadis Abdullah bin Umar ini di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan tersebut. Kata beliau, minimal hukumnya haram. Padahal zahir daripada hadis ini ini menunjukkan kafirnya orang yang menyerupai orang-orang orang-orang kafir. Nah, hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar tadi diriwayatkan pula oleh Ahmad dan Abu Dawud. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, Allah al kuffar bahwa dia tidak boleh memberikan pertolongan kepada orang-orang kafir. Wala yu'inuhum alal Islam dan jangan memberikan bantuan kepada mereka untuk menghancurkan kaum muslimin. Yang kelima, Allah yusharika fi a'yadihim wa afrahihim wa la yuhanni'u. Tidak diperbolehkan bagi mereka untuk ikut serta di hari-hari raya. Ini subhanallah. Sekali lagi kita mengatakan banyak dari kaum muslimin yang betul-betul terpengaruh yang menampakkan sikap loyalitasnya kepada orang-orang kafir. Demikian banyaknya ancaman dari Allah Subhanahu wa taala mereka tidak memperhatikan. Mereka ikut di antaranya adalah mereka mengikuti id-id mereka, hari raya mereka. Bukanlah merupakan perbuatan yang benar kalau kita mengatakan pada mereka ketika datang hari Id kalian ikut bersama kami. Ketika datang hari Natal maka kita juga ikut bersama mereka. Tidak benar. Berapa banyak dari kaum muslim yang terpengaruh akhirnya mengikuti cara-cara mereka ketika ada mereka ada hari raya mereka mereka ikuti mengucapkan selamat padahal ini tidak diperbolehkan mengucapkan pada mereka selamat hari Natal mengucapkan pada mereka selamat hari eh, apa tahun baru mengucapkan pada mereka selamat Valentine dan seterusnya ini merupakan kebiasaan orang-orang kafir dan bukan daripada kebiasaan kaum mukminin wa afrahihim wa la yuhannihum. Tidak diperbolehkan mengucapkan selamat pada mereka. Bahkan di dalam surah Al-Furqan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pada kita tentang haramnya perbuatan ini. Dalam surah Al-Furqan ayat 72 Allah Azza wa Jalla berfirman, "Walladzina la yashhaduna az-zura." Ciri-ciri hamba Allah itu dijelaskan di dalam ayat tersebut yaitu orang-orang yang tidak bersaksi zur yang tidak bersaksi dusta. Apa yang dimaksudkan dengan yashaduna zur di sini? Menyaksikan kedustaan. Sebagian para ulama menafsirkan maksud daripada ini humul ladzina la yahduruna a'yadal kufar. Nah, mereka adalah orang-orang yang tidak menghadiri hari-hari rayanya orang-orang kafir. Nah, mereka adalah orang-orang yang tidak menghadiri hari-hari rayanya orang kafir. Mereka inilah hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa orang-orang tidak dicintai Allah, mereka orang-orang yang senantiasa menghadiri azur, kedustaan-kedustaan. Termasuk di antaranya yaitu hari-hari raya orang-orang orang-orang kafir. Nah, yang keenam, ada muttahakumi ilaihim awir ridha. Nah, ada muttahakumi eh, ilaihim tidak menjadikan hukum atau tidak berhukum kepada mereka awur ridha bi ilmihim ataukah ridha dengan ilmu mereka nah kita tidak ridha dengan mereka apalagi untuk menjadikan mereka itu sebagai hakim wallahu musta'an ini hukum-hukum atau undang-undang yang diundangkan daripada selain Allah Subhanahu wa taala hukum-hukum tagut kita tidak boleh ridha dengan hukum tersebut ini adalah hukum-hukum tauhud, hukum yang dijadikan sebagai hukum selain daripada hukum Allah Subhanahu wa taala kita tidak diperbolehkan untuk tahakum untuk kemudian menjadikan itu sebagai hukum yang menjadi landasan dalam kehidupan kita. Kemudian yang ke tujuh ada muta'ati lahum fima Kita tidak diperbolehkan taat terhadap apa-apa yang mereka perintahkan. Apa yang mereka perintahkan kita tidak diperbolehkan taat. Nah, kecuali tentunya dalam perkara yang sifatnya kemaslahatan bagi kaum muslimin. Oleh karena itu, para ulama ketika mereka ditanya tentang e, negara-negara yang pemerintahnya itu adalah pemerintah kafir, apa yang harus mereka lakukan? Dijelaskan oleh para ulama di antara Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas boleh mereka itu taat dalam perkara-perkara yang sifatnya umum tetap harus taat seperti misalnya tentang lampu merah isyaratul murur isyarat-isyarat e, lewat kapan berhenti atau kemudian jalan ini demi kemaslahatan kemaslahatan kaum muslimin nah kemudian yang kedelapan Allah yabda'ahum bisalam tidak boleh memulai mereka untuk mengucapkan salam faqad qala sallallahu salam kepada mereka. Fa'idha laqitum ahadahum fit tariqi fattarruhu ila Apabila kalian bertemu dengan mereka di satu jalan, maka sempitkan jalannya. enam eh, geser dia ke tempat yang paling sempit. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala. Hal ini menunjukkan bahwa al-izzah itu di tangan Islam. Allah Subhanahu wa taala ingin memenangkan Islam daripada agama-agama kufur yang mereka telah menyimpang dari agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di sini hanya disebutkan delapan perkara yang tentunya ini merupakan beberapa di antara perkara-perkara yang sifatnya konsekuensi daripada sikap al-bara tersebut berlepas diri kita. Sebagian para ulama seperti Syekh Shalal Fauzan itu menambah beberapa perkara seperti di antara sifat al-bara atau sikap wala seseorang kepada orang kafir apabila mereka memberi nama dengan nama orang-orang kafir. Ini salah satu sikap wala mereka. Nah, jadi salah satu sikap bahwa kita kepada orang-orang kafir, kita tidak boleh memberi nama kepada anak-anak kita dengan namanya orang-orang kafir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan pada kita khairul asma sebaik-baik nama adalah Abdullah dan Abdurrahman. Subhanallah. Alangkah indah nama tersebut. Akan tapi banyak dari orang kafir ketika mereka sudah diberi nama Abdurrahman enam eh, ketika besar tumbuh menjadi dewasa berangkat ke tempat yang lain berubah nama menjadi menjadi George ya. ataukah berubah namanya menjadi Clinton atau macam-macam ada yang berubah namanya menjadi Ronaldo ada yang berubah namanya menjadi Jackson Jackie Joko <laughs> Allah musta'an ini salah satu sikap wala kepada orang-orang kafir. Tidak diperbolehkan bagi seseorang apabila mereka itu sebagai seorang muslim yang taat kepada Allah dan Rasulnya untuk menampakkan sedikit pun sikap wala kepada mereka. Termasuk dalam pemberian nama. Subhanallah sekarang ini banyak dari kaum muslimin. Kalau orang-orang dahulu mereka itu tidak mau terlepas untuk memberikan nama kepada anak mereka dari Al-Quran. Mereka selalu cari dari Al-Quran. Walaupun kadang ada yang sampai e, terdapat kesalahan di dalam di dalam berikan nama. Ada yang berikan nama anaknya karena e, kembar, satunya khairul Yarok, apa? syarul bariyah, yang satu khairul bariyah. Yang satunya sejahat-jahat manusia, yang satu sebaik-baik manusia. Eh, nah, walaupun ada yang keliru, artinya secara mujmal mereka ini ingin kebaikan, mencari nama-nama dari Al-Quran. Tapi subhanallah, dengan perkembangan zaman, orang-orang tua sekarang, apalagi terpengaruh dengan televisi, Nah, dengan film-film akhirnya mereka mencari nama-nama. Apa kira-kira yang penting? Ya, kejadian apa yang terjadi pada waktu itu? Nah, lalu mereka menisbahkan nama tersebut. Mereka memberikan nah, anak mereka dengan nama-nama yang terkenal pada waktu itu. Jensen, Jackie, padahal dia seorang muslim. Oleh karena itu sekarang ini sulit untuk kita bedakan ikhwan. Ya, kadang ada orang namanya Peter tapi dia muslim ada orang namanya Peter tapi muslim ada yang namanya Jackie sebab tanda subhanallah muslim Martin ada yang muslim ya nah ini tasbih ini bahaya yang seperti ini dan bisa mengaburkan perkara-perkara terdapat di dalam di dalam Islam maka ini penting kemudian juga di antara salah satu sikap darah kita yang banyak dari kalangan kaum muslimin lagi-lagi terjerumus dalam perkara yaitu masalah penanggalan. Enam, eh, salah satu sikap wala kita pada kaum muslimin yaitu kita menggunakan penanggalan yang khusus milik kaum muslimin. Penanggalan hijriah. Nah, oleh karena itu kita berusaha mengetahui ini sekarang tanggal berapa? Ada yang tahu nggak? Sekarang ini hijriah bulan berapa, tanggal berapa, tahun berapa? Bahkan ada yang tidak tahu tahun berapa sekarang ini. Subhanallah. Yang ditahu tahun 2002. Nah, yang ditahu sekarang ini tahun 2002. Kalaupun ditanya tanggal, mereka tahu secara pasti. Tapi subhanallah, ini tentunya menunjukkan bahwa sedikit banyak dari kaum muslimin sudah mulai terpengaruh dengan kebiasaan orang-orang kafir. Maka ikhwan dan akhwat fillah azakumullah, kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga diri kita dari sikap alwala loyalitas kepada orang-orang kafir. Kadang kita tidak merasa secara tanpa sadar kita itu senang dengan kebudayaan orang-orang kafir. Berapa banyak dari kalangan kaum muslimin sekarang yang lebih senang dengan bahasa kafir daripada bahasa Islam? Oh, kalau mereka mengatakan good morning, oh, bye bye dan seterusnya, itu mereka senang ya bukan main. Oh, anak saya sudah pandai gitu, berbahasa Inggris dan seterusnya. Tapi subhanallah, apakah ada sekarang dari anak kaum muslimin yang mampu mengenal masmuk, kaifa haluk, min aina anta dan seterusnya? Menurut mereka ini ah ini budaya klasik yang sudah kuno, tidak perlu lagi untuk dipelajari. Itu orang-orang tua kita dahulu, sekarang tidak. Tidak ada masanya sekarang. Sekarang bagaimana upaya kita untuk menjadikan anak-anak itu dari kecil mereka sudah kursus bahasa Inggris. Kalau dahulu mereka berbahasa Inggris itu kalau di usia SMP ke atas. Sekarang SD sudah kursus bahasa Inggris. Nah, ini menunjukkan ikhwan fillah bahwa orang-orang kafir akan terus-menerus menyerang kaum muslimin. Kalau mereka tidak mampu secara fisik, mereka akan menyerang kaum muslimin dari sisi ini. Menyerang kaum muslimin dari sisi yakni memasukkan informasi-informasi dari barat kepada kaum muslimin. Eh, nah, memasukkan budaya-budaya barat pada kaum muslimin memasukkan musik-musik dan lain sebagainya yang menjadi adat istiadat mereka wallahu musta'an maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita dijaga oleh Allah agar tidak ikut sedikit pun dari apa yang mereka uh, apa apa yang mereka inginkan dari kekufuran-kekufuran mereka kemudian beliau berkata aksamul bara jenis-jenis dari sikap al-bara berlepas diri Al-bara'ul mutlak Kalau dahulu Atau pekan yang lalu kita sudah menjelaskan Tentang permasalahan al-wala Wala itu terbagi dua Ada al-wala'ul mutlak Dan ada al-wala min jiha wal bara' min jiha Ya Loyalitas secara mutlak yaitu kepada kaum muminin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ada juga yang merupakan sikap loyalitas dalam beberapa perkara dan sikap barok berlepas diri dalam perkara yang lain. Nah sekarang al-barok. Al-barok juga beberapa bagian. Yang pertama al-barok al-mutlak. Barok secara mutlak. Tidak ada perincian sama sekali. al al mutlak wahyu huwa al minal kafarati. Yaitu berlepas diri dari orang-orang kafir. Kal Yahudi wan Nasara. Seperti Yahudi seperti Nasara wal bara'u minal musyrikin dan berlepas diri dari orang-orang musyrikin kama qala Ibrahim alaihissalam sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin sesungguhnya saya berlepas diri dari apa yang kalian sembah kecuali yang menciptakan aku yang memberikan kepadaku fitrah di atas Islam fa inna sayahdin maka sesungguhnya dialah yang akan memberikan petunjuk padaku jadi barok yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu adalah al-bara'ul mutlak Barok secara mutlak yaitu kepada orang-orang yang tidak mempunyai keimanan sedikit pun siapapun mereka dari golongan manapun mereka Yahudi Nasara kah dia Majusi kah dia Enam Kufarkah dia Musyrikinkah dia? Apakah mereka itu penyembah batu? Ataukah mereka penyembah patung, penyembah kuburan dan seterusnya? Ini barok secara mutlak terhadap orang-orang yang tidak punya keimanan sedikit pun. Nah, tidak punya keimanan sedikit pun. Tidak ada kecintaan sama sekali kita pada mereka. Kemudian yang kedua al-bara'ul juz'i. Sikap berlepas diri yang sifatnya juz'i yakni dalam satu bagian. Artinya kita berlepas diri dari satu perkara dan kita berlepas diri dari perkara yang lain. Kalbarai min ahlil ma'asi wal fujur. Seperti kita berlepas diri dari para pelaku maksiat dan orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang fajir. Wa ahlil bid'ah dan para pelaku bid'ah. Ini apa di Jauh oh bukan di Dinazakumullah berlepas diri dari ahlul ma'asi wa ahlul bidah ini juga merupakan salah satu sikap dari ahlus sunnati wal jamaah ada mungkin orang mengatakan kenapa kalian kok berlepas diri dari kami kenapa kalian meninggalkan kami kenapa kalian mentahdir kami kita mengatakan kami mentahdir karena ini merupakan salah satu perintah agama bahwa Islam mengajarkan kepada kita sikap al-wala wal bara. Sikap al-wala wal bara, sikap al-wala kepada orang-orang mukminin yang bertakwa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersikap bara kepada orang-orang yang kafir yang tidak ada keimanan sama sekali dalam diri mereka. Adapun sikap kita kepada orang-orang muslim yang mereka terjerumus ke dalam perbuatan maksiat ataukah mereka terjerumus ke dalam penyimpangan bid'ah, maka sikap kita wala dari satu sisi dan barok dari sisi yang lain. Kita loyalitas dari apa yang mereka miliki dari keimanan. Kita cinta kepada mereka berdasarkan apa yang mereka miliki dari dari keimanan. Kita cinta kepada mereka karena mereka muslim. Kita cinta kepada mereka karena mereka melaksanakan amalan-amalan Islam. Tapi dari satu sisi kita benci kepada mereka. Kenapa? Karena mereka menyebarkan bid'ah. Mereka menyebarkan kesesatan mereka menyebarkan kemaksiatan maka dari perkara ini kita benci kepada mereka kita benci kepada mereka dan bagaimana caranya karena mereka adalah saudara kita Allah Subhanahu wa taala berfirman innamal mu'minuna ikhwah sesungguhnya kaum mukminin itu bersaudara maka kita berusaha untuk bagaimana caranya agar mereka kembali ke jalan ke jalan yang benar apakah dengan cara yang keras eh, berdasarkan perkataan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi siapa yang melihat kemungkaran rubah dengan tangannya nah apakah dia saudara kita seorang muslim cara merubahnya dengan tangan kalau sanggup kalau tidak sanggup maka dengan lisan kalau tidak sanggup maka dengan dengan hati jadi ini semua bentuk-bentuk sikap wala kita kepada kaum muslimin sikap barok dan satu sisi karena kita benci kemungkaran yang ada yang ada pada mereka oleh karena itu tidak benar kalau kemudian setiap orang muslim itu kita jadikan satu semuanya enam ada satu manhaj yang mereka mengatakan ketil kumpulkan mereka jamin ya pokoknya asal kumpul sudah selesai permasalahan jangan ada sikap benci sama sekali kita pada mereka Jangan ada perasaan benci. Yang penting dia muslim. Apapun akidahnya, apapun manhajnya, bagaimanapun metodenya, apapun yang dia lakukan dari perbuatan maksiat, kita cinta kepada mereka. Ini kekeliruan. Wanifidin azakumullah akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengajarkan pada kita bahwa orang-orang yang dalam keadaan seperti ini yang bercampur antara keimanan dan kekufuran, bercampur antara keimanan dengan kemaksiatan, ini kita sikapi dengan dua sikap sikap al-wala dari satu sisi dan sikap al-bara dari dari sisi yang lain. Naam. Kama kana dzalika hadiy salaf sebagaimana ini merupakan petunjuk dari para ulama as-salafus saleh dan banyak sekali kalau kita melihat bagaimana eh, para ulama bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita cara muamalah kepada kaum muslimin yang mereka itu terjerumus ke dalam kemaksiatan ataukah perbuatan bid'ah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sampai memboikot tiga sahabatnya yaitu Ka'ab bin Malik dan Murarah bin Rabi, Hilal bin Umayyah. Tiga orang yang tertinggal dalam perang Tabuk. Tidak mengikuti perang Tabuk dalam keadaan Rasulullah alaihi wasallam pada waktu itu memerintahkan pada seluruh sahabat yang tidak punya uzur untuk ikut dalam peperangan. Nah, tiga orang ini diboikot oleh Rasulullah. Apakah Rasulullah benci mereka dengan benci secara mutlak? Lah, apakah Rasulullah barok dari mereka dengan barok secara mutlak? Tidak. Akan tetapi salah satu dari sikap kita kepada orang-orang yang menyimpang caranya adalah bersikap ajak meninggalkan mereka ini dalam perkara nasihat dalam perkara untuk memberikan nasihat kepada kepada mereka Umar bin Khattab radhiyallahu taala ketika memukul seseorang bernama Sobik bin Isr. Sobik bin Isr ini di zaman Khalifah Umar itu selalu mendatangkan ayat-ayat yang mutasyabihat lalu dia permainkan sehingga dibawa Sobik bin Isr di hadapan Umar bin Khattab dipukul kepalanya oleh oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala sampai dia taubat akhirnya dia mengatakan ya Umar kalau qad kharaja ma ra'si sudah keluar syaitan yang ada di kepalaku ini nah akhirnya kemudian dilepaskan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala Abdullah bin Mas'ud juga mengingkari orang-orang yang melakukan perbuatan bid'ah mereka berkumpul di masjid sambil menunggu sholat lalu mereka bertasbih secara beramai-ramai bertahlil beramai-ramai dengan satu komando ini diingkari oleh Abdullah bin Mas'ud eh, nah, Abdullah bin Umar yang kita bacakan tadi ketika Abdullah bin Umar mengumumkan sikap barok berlepas dirinya dari orang-orang yang mengingkari takdir eh, nah, Padahal dari mereka ada yang tidak sampai kepada derajat kekufuran. Seperti Ma'bad bin Abdullah juhani Naam saya tidak mengetahui ada ulama yang mengkafirkan beliau. Jadi ini ikhwan fiddin azakumullah merupakan sikap dari ahlus sunnah wal jamaah bahwa diperbolehkan bagi seorang itu berlepas diri dari orang-orang yang mereka itu menisbahkan diri pada muslim tapi bercampur dengan kemaksiatan ataukah perbuatan-perbuatan bid'ah. Nah, kemudian di sini ada beberapa permasalahan yang menyangkut tentang permasalahan al-wala wal bara. Yang pertama, ma hukmu ta'amuli ma'al kafara fit tijarah? Apa hukumnya bekerja sama dengan orang-orang kafir dalam perkara perdagangan, dalam masalah perdagangan? Ya. Hubungan dagang. Misalnya mungkin ada orang mau bekerja sama dengan orang Cina misalnya Enam. Eh, Ataukah bekerja sama dengan seorang Nasrani dalam hal berdagang. Ini apa hukumnya? Al aslu annahu jaizun. Asalnya ya, untuk bermuamalah dalam perkara berdagang itu boleh. Bisyar dengan syarat alla yakuna fihi idlalun wa ihanatun lidinil muslimin. Dengan syarat bahwa dalam ta'amul ini ya bekerja sama ini tidak ada sifat penghinaan dan meremehkan agamanya kaum muslimin. Nah, tidak ada sama sekali. Mereka tidak meremehkan ataukah ketika melakukan hubungan kerjasama mereka punya siasat untuk menghancurkan kaum muslimin. Ah ini tidak boleh. Eh, Jadi dengan syarat seperti itu. Kalau asalnya boleh, tapi kalau misalnya mereka mungkin ketika bekerja sama dengan kaum muslimin karena mereka butuh kepada kaum muslimin akhirnya mereka mensuplai barang-barang dari kaum muslimin untuk menguatkan ya logistiknya mereka untuk menghancurkan kaum muslimin ini tidak boleh ini tidak tidak diperbolehkan enak eh, akan tetapi kalau kita berbicara tentang permasalahan asal boleh asalnya misalnya dalam keadaan seperti ini ada seorang yang hendak bekerja sama dengan orang kafir kita katakan asalnya boleh enak eh, tentu e, akan dilihat lagi nantinya apa-apa yang dia lakukan dalam bekerja sama tersebut selama tidak ada sifat-sifat yang yang diharamkan di dalam syariat. Waqat mata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalilnya yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah meninggal wadir'uhu marhunun inda Yahudi. Sedangkan itu apa? perisainya Rasulullah, baju besinya Rasulullah itu digadaikan di tempatnya orang Yahudi. Artinya waktu itu Rasulullah SAW butuh sesuatu dari orang Yahudi tersebut digadaikan pakaian besinya Rasulullah SAW dari orang Yahudi. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Aisyah. Nah, jadi bekerja samanya Rasulullah dengan orang Yahudi ini, ini menunjukkan bolehnya. Kemudian permasalahan yang lain, hal yajuzul baqa'u fi ardil kuffar. Bolehkah tinggal di negara orang-orang kafir? Jawabannya la yajuzul baqa'u fi ardil kufar illa bisyurut. Tidak diperbolehkan tinggal di negara orang-orang kafir kecuali dengan beberapa persyaratan. Yang pertama, izharu sya'airid wa i'lanul bara'ati minhum. Dia harus menampakkan syiar-syiar Islam dan menampakkan sikap berlepas diri dari orang-orang kafir. Dia harus tampakkan itu di hadapan mereka. Yang kedua, ayyakuna ma'ahu ilmun liyarudda bihi syubhat. Dia harus mempunyai ilmu untuk menolak syubhat dari orang-orang kafir. Harus ada ilmu. Jangan sampai kemudian syubhat dari orang-orang kafir itu akan masuk terus ke dalam kepalanya. Karena dia tidak punya ilmu, dia ambil semua itu tanpa menyaring. Nah, yang ketiga, ayyakuna ma'ahu taqwa wa imanun liyarudda bihi syahwat. Dia harus mempunyai ketakwaan dan keimanan untuk menolak syahwat, kemaksiatan. Karena maklum negara kafir, zina, eh, naam menyebar. Eh, yang syahwat, judi dan seterusnya ini menyebar di negara orang-orang kafir. Nah, maka apabila Tiga perkara ini terpenuhi bagi seorang muslim boleh tapi dalam keadaan dia Abdullah wasi'atan fatuhajir fiha. Nah, ulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Allah mengatakan sesungguhnya orang-orang yang wafat ya yang diwafatkan oleh para malaikat mereka mendolimi diri diri mereka sendiri para malaikat bertanya kepada mereka kenapa kalian kenapa kalian ini kenapa kalian mendolimi diri kalian sendiri mereka kemudian menjawab kunna mustata'afina fil kami ini orang-orang lemah di muka bumi eh, enak kami orang-orang yang didolimi di muka bumi maka dibantah oleh Allah subhanahu wa ta'ala para malaikat bertanya kepada mereka alam takun ardullahi wasi'ah Bukankah bumi Allah ini luas? Kenapa kalian tidak berhijrah? Kenapa kalian tidak berhijrah? Maka orang-orang yang tetap tinggal di negara orang-orang kafir dalam keadaan tidak punya kebutuhan, ini termasuk dosa besar. Allah mengajak mereka itu mendapatkan jahanam wasaat masira dan itu adalah tempat kembali yang sejelek-jeleknya. Illal mustata'afin kecuali orang-orang yang lemah. Minar rijal dari kalangan laki-laki seperti orang yang sudah tua tidak mampu lagi berjalan minan nisa dan demikian pula dari kalangan para wanita wal wildan atau anak-anak la yastati'una hilatan mereka tidak mampu untuk melakukan perjalanan tidak punya kekuatan wala yahtaduna sabilan dan ada mungkin dari mereka orang yang mampu melakukan perjalanan tapi tidak tahu mau kemana tidak tahu mau mau kemana nah, orang yang seperti ini diberikan maaf oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan termasuk orang yang mendapatkan udur nah wal, aslu fil baqa fi ardil kufar muharram asalnya tinggal di negara orang kafir itu haram wala yajuzu illa li darurah dan tidak diperbolehkan kecuali dalam keadaan darurat ka khaufin min batshi hakimin au ilajin au ghairiha seperti misalnya takut dari kezaliman seorang hakim seorang pemerintah ataukah dalam rangka berobat ataukah yang semisalnya ataukah yang semisalnya. Jadi ikhwan fillah azakumullah dari sini kita mengetahui e, permasalahan ini bahwa tinggal di negara orang kafir itu tidak diperbolehkan. Boleh kalau ada kebutuhan itu pun harus disertai dengan beberapa persyaratan. Apa persyaratannya? Berikutnya, apa hukumnya berdamai dengan orang-orang musyrikin? Melakukan perjanjian damai. Nah, apakah boleh kalau terjadi peperangan kemudian mereka ingin rekonsiliasi? Apakah boleh yang seperti itu? Nah, beliau berkata in kanat fihi maslahatun lil muslimin fala bahasa. Kalau memang dalam perjanjian damai itu ada kemaslahatan untuk kaum muslimin, tidak apa-apa. Boleh. Tapi tentunya ini ingat, kemaslahatan itu harus milik kaum muslimin. Nah, bukan milik mereka. Milik kaum muslimin. Apakah ajilan atau ajilan? Apakah kemaslahatan itu datang dengan cepat ataukah lambat? Yang penting ada nanti kemaslahatannya. Nah, walladhi yuqaddirul maslahata wa adamaha umul ulama. Tapi yang menentukan ada kemaslahatan atau tidak adalah para ulama. Nah, jadi di sini dibutuhkan istisyar untuk bermusyawarah dengan para ulama. Bagaimana sungguhnya? Apakah yang seperti ini boleh kita melakukan asuluh dengan mereka? Kita terima uh, penyampaian mereka untuk rekonsiliasi. Jangan sampai rekonsiliasi ini menguntungkan mereka. Enak. Perjanjian damai itu menguntungkan mereka. Mereka ingin melakukan persiapan untuk kembali menghancurkan kaum muslimin. Jadi ini semua harus kita perhatikan apakah dengan perjanjian damai ini akan menguntungkan kaum muslimin atau tidak? Kenapa beliau mengatakan yang menentukan di sini adalah para ulama? Karena tidak sembarang. Dalam perkara-perkara seperti ini, seseorang itu seenaknya untuk berijtihad. Ikhwan fiddin azakumullah, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah berikan isyarat bagaimana pentingnya menyerahkan perkara ini kepada para ahlu dzikir para ulama. Ketika terjadi perjanjian damai antara kaum muslimin dengan orang-orang musyrikin yang dikenal dengan Sulhul Hudaybiyah. Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Waktu itu ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menerima perjanjian ini, apa itu perjanjiannya? Kalau secara zahir akan merugikan kaum muslimin. Perjanjiannya yang disetujui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam siapa yang datang. Jadi siapa yang datang dari kalangan kaum muslimin dari kaum muslimin yang datang ke Makkah itu tidak boleh lagi dikembalikan ke kaum muslimin tidak boleh dikembalikan ke Madinah. Sedangkan orang-orang kafir yang berangkat ke Madinah kemudian ditahan itu harus dikembalikan pada pada kami pada orang-orang kafir. Walhasil ini diterima perjanjian ini oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai harus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tanazul dalam beberapa perkara. Ketika ditulis nama Rasulullah min Muhammadin Rasulillah diingkari oleh mereka. Siapa ini Rasulullah? Kalau memang dia Rasulullah, ya, kami akan ikuti dia, tapi tidak jelas. Pakai hapus-hapus. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam harus menghapus kata Rasulullah tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengalah, akan tapi intinya mengalah untuk untuk mendapatkan kemenangan di kemudian hari. Sampai Umar bin Khattab radhiyallahu taala marah datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah engkau setuju ya Rasulullah dengan perjanjian seperti ini? Enam eh, kata Rasulullah iya. Lalu Umar bin Khattab mengatakan bukankah kalau dari kami yang terbunuh maka kita berada dalam syurga? Bukankah kalau mereka yang terbunuh maka mereka berada dalam neraka? Sudah kita perang saja. Kita perang saja kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Nah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap melanjutkan perdamaian tersebut. Nah, datang lagi Umar kepada Abu Bakar mengucapkan seperti itu sama dengan apa yang beliau katakan pada eh, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Akhirnya kemudian didiamkan. Kata Abu Bakar akan datang al-Fatih akan turun firman Allah Subhanahu wa taala pada waktu itu yaitu menjelaskan bahwa akan terbuka kota Makkah nantinya. Setelah itu barulah tenang Umar bin Khattab bahwa apa yang ditentukan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ini merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini para ulama kemudian menjadikan dalil bahwa seorang itu pentingnya untuk menyerahkan perkara tersebut kepada orang-orang yang e, itu merupakan bidang mereka, kekhususan mereka yaitu dari kalangan para ulama. Wa amma idza lam yakun fihi maslahatun adapun kalau tidak ada kemaslahatan di dalamnya fala yajuzu tasaluhu ma'ahum maka tidak diperbolehkan untuk berdamai dengan mereka. Wa dalilu ala sulhi ma'ahum dalil atas bolehnya perjanjian damai dengan mereka sulhun nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ma'a kuffari quraisy yaitu perdamaiannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama orang-orang kafir Quraisy fi sulhil Hudaybiyah pada perjanjian damai di Hudaybiyah kama fi Sahihil Bukhari sebagaimana diriwayatkan oleh Sahih Al Imam Al Bukhari juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Al Miswar bin Makhramah Al Miswar bin Makhramah wa yushtaratu ayyakuna sulhu muaqqatan tapi di sini ada tanbih peringatan disyaratkan kalau kita hendak melakukan perjanjian damai maka perjanjian damai itu harus muakat dalam waktu tertentu gairu abadi sifatnya tidak selama-lamanya karena namanya perjanjian antara kaum muslimin dan musyrikin itu hanya dalam perkara yang sifatnya muakkad ter tergantung waktunya tidak selama-lamanya kapan dibutuhkan untuk diputuskan perjanjian itu maka diputuskan nah li'annahu idza kana mu'abbadan fa fihi ta'tilun li fardiyatil jihad karena kalau selama-lamanya perjanjian itu maka ini akan menghilangkan kewajiban daripada berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang namanya as-suluh yang namanya perjanjian damai ini merupakan siasa syariah termasuk dari siasa syariah politik syariah yang apa yang di situ dipertimbangkan kemaslahatan untuk kaum muslimin kalau misalnya kaum muslimin sudah mempunyai kekuatan sudah mempunyai kesanggupan untuk kemudian menghancurkan kekufuran dan orang-orang yang mengikuti kekufuran tersebut maka dilakukan diputuskan perjanjian tersebut dan tidak ada perdamaian dengan dengan orang-orang kafir maka ini ikhwan fiddin azakumullah eh, penjelasan yang singkat dari poin yang ke-8 dari perkara yang membatalkan Islam kemudian kita masuk ke poin yang ke-9 An-Naqidu Tasi' perkara yang kesembilan yang membatalkan Islam. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, "Man ya'taqidu" Barang siapa yang yakin yang mempunyai keyakinan anna ba'dhan nasi yas'uhu al-khuruj an syari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Barang siapa yang mempunyai keyakinan bahwa ada sebagian manusia diperbolehkan untuk keluar dari syariatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mempunyai keyakinan bahwa ada sebagian umat ini boleh untuk tidak mengikuti ajaran Nabi. Tapi punya syariat sendiri. Kama wasi al-Khadr al-khuruj atau kama wasi al-Khadr al-khuruju an syariat Musa. Sebagaimana diperbolehkannya Khadir untuk keluar dari syariatnya Nabi Musa alaihi salam. Dan di sini nanti pencara kitab ini akan menjelaskan bagaimana kedudukan sebenarnya antara Khadir dengan Musa. Nah, apakah Khadir itu masih ada? Apakah yang terjadi antara Musa dan Khadir itu bisa juga diterapkan di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah ada persamaannya? Apakah bisa disamakan? Ini semua akan beliau jelaskan di sini. Berkata pencara kitab ini, Inna hadad dina mabniun ala aslain. Agama ini dibangun di atas dua asal, dua pondasi. Yang pertama, Allah yu'bada illallah. Allah itu tidak boleh di, uh, eh, seseorang, yakni tidaklah ada yang disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah konsekuensi dari la ilaha illallah. Akan yang kedua, ayyub badallahu bima syara'ahu ala lisani rasulih. Allah itu disembah berdasarkan apa yang Allah syariatkan melalui lisan rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini konsekuensi daripada makna Muhammadur Rasulullah. Karena yang namanya Muhammadur Rasulullah, pengakuan kita Muhammad itu adalah Rasulullah, artinya apa? Ta'atuhu fi Kita harus taat terhadap apa-apa yang diperintahkan. Wa tasdikuhu fima akhbar. Membenarkan apa yang dikabarkan oleh Allah. Wa istinabu ma naha anhu wa zajar. Menjauhkan diri dari apa yang dilarang oleh Rasulullah dan apa yang dihardik oleh Rasulullah. Wa alla yu'badallahu illa bima syara'at Allah itu tidak boleh disembah kecuali dengan apa yang disyariatkan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wa alaihi wasallam Ini pernyataan kita Kita mengatakan Muhammad Rasulullah Artinya Muhammad adalah utusan Allah Maka dia sebagai utusan Allah Subhanahu wa ta'ala Membawa risalah dari Allah Yang akan menjelaskan perkara agama ini Faman arada ayya'buda Allah fayajibu alaihi Ayyasluk, ayyasluka tariqata nabihi Maka barang siapa yang mau menyembah Allah Wajib atas dia untuk menempuh jalan nabinya hatta yaqbalallahu amalahu agar Allah Subhanahu wa taala menerima amalannya liqaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun barang siapa yang mengamalkan suatu amalan tidak ada perintahnya dari kami maka amalan tersebut tertolak wa qad amarana Allah subhanahu Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita bi taati nabiyhi wa tibaihi wa bi suluki tariqati untuk taat kepada nabinya, mengikuti nabi tersebut dan untuk menempuh jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah taala Allah azza wa jalla berfirman, "Wa ma ataakumur yattabi'u. Wajib bagi para nabi itu untuk mengikuti Rasulullah alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu nanti kalau Nabi Isa alaihissalam turun, maka beliau termasuk umatnya Rasulullah tidak sebagai seorang seorang nabi, tapi dia harus tunduk kepada apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari sini ikhwan fillah azakumullah jelas bagi kita. Tidak ada seorang pun Siapapun dia, bagaimanapun jabatannya, bagaimanapun tingginya tingkat tingkat dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau hidup di zaman Rasulullah dan setelahnya harus mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana Musa hayyan" Sekiranya Musa itu masih hidup, ma illa ayat tabi'ani tidaklah diperbolehkan bagi dia melainkan dia harus mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam wa inna Isa fi akhir zaman wa idza nazala ila al-ardi yahkumu bi syari'ati nabiyina sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan Isa bin Maryam nanti pada akhir zaman apabila beliau turun ke muka bumi beliau akan menghukum menerapkan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, wa ja'ala hadzal amra naqidan. Kenapa kok Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menjadikan perkara ini salah satu pembatal Islam? Kalau ada orang yang berkeyakinan bahwa ada satu orang atau lebih yang dia berkeyakinan bahwa orang-orang ini tidak wajib hukumnya untuk mengikuti syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk pembatal Islam li'anna fihi takdziban lil ayat karena orang yang berkeyakinan seperti ini berarti dia telah mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala wal ahadith dan demikian pula hadit-hadit allati fiha al-amru bi ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tibai yang di dalamnya terdapat perintah untuk taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengikutinya wa nahyu an ta'ati ghairihi tibaihi dan larangan untuk taat kepada selain Allah dan mengikuti selain Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa dzakara Syekh hadha naqid fi hadhihi risalah dan Syekh menyebutkan pembatal ini di dalam risalahnya ini lamma kana yasma'uhu min ba'd sufiyah karena apa yang beliau dengarkan dari orang-orang sufiyah alladzina yad'un al-kashf yang mereka ini menganggap bahwa di antara mereka ada yang mempunyai ilmu kasyf, ilmu pembuka tabir. Nah, yang mereka istilahkan dengan ilmu ilmu laduni, ilmu pembuka tabir. Artinya ilmu ini merupakan ilmu yang tidak didapatkan oleh setiap orang. Hanya orang-orang khusus. Eh, nah, kalau baru belajar, nah itu seperti sabuk putih. Kalau dalam ilmu karate sabuk putih, nah itu itu pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi wa alihi wasallam. Terus kalau sudah sabuk kuning, sudah sabuk biru dan seterusnya. Kalau sudah sampai sabuk hitam, oh berarti sudah di luar jarumnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa alihi wasallam. Ingin mereka bagi seperti itu. Enak. Sebagaimana terbaginya antara pengikut Musa dengan pengikut Khadir, itu yang mereka inginkan. Ini datang dari sebagian kaum sufiyah yang mereka menyimpang dari jalannya Rasulullah Sallallahu alaihi wa alaihi wasallam Terkadang mereka mengejek Kalian ini orang-orang Wahai ahlu sunnah Kalian ini meruatkan hadis-hadis kalian Kalian meriwayatkan amalan-amalan kalian dari orang-orang mati Sedangkan kami meriwayatkan syariat-syariat kami dari dari hati kami langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Wa annahum wasalu ila rutbatin a'la min rutbatil anbiya dan mereka menyangka mereka telah sampai ke satu tingkatan yang lebih tinggi tingkatannya dari tingkatan para para nabi. Nah, wa anna awamir syariati qad saqatat anhum dan bahwa perintah-perintah syariat itu sudah dijatuhkan gugur dari mereka. Fatarakul wajibat sehingga mereka meninggalkan kewajiban-kewajiban warta wartakabul muharramat dan mereka jatuh ke dalam perkara-perkara yang diharamkan bihujjati annahum qad wasalu ilal haqiqah dengan hujah bahwa mereka ini telah sampai ke satu ilmu namanya ilmu hakikat wa ilal ilmil batini dan sampai kepada ilmu yang namanya ilmu batin wa annahum ya'khudhuna ilma an rabbihim mubasharatan dan bahwa mereka kalau mengambil ilmu cara pengambilan ilmunya itu dari Allah mubasharatan secara langsung jadi tidak pakai perantara oleh karena itu orang-orang yang pernah terkena seperti al imamul ghazali rahimahullah sewaktu beliau belajar sufiah itu sempat terpengaruh dengan pemikiran seperti ini. Dalam beberapa kitabnya dia mengatakan bahwa belajar itu tidak mesti didapatkan dengan cara mendatangi majelis ilmu. Akan tetapi cukup seseorang itu duduk bersemedi, bersendirian. Nah, sampai datangnya ilmu kasyf ilmu pembuka tabir maka dia langsung meruatkan hadis itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala langsung dari hatinya. Nah, perasaannya. Jadi perasaannya itulah yang dia maksudkan dengan wahyu. Tidak perlu mengambil dari hadis hadis-hadis Bukhari, hadis Muslim dan seterusnya. Wallahu musta'an. yaqulu ahadun maka salah seorang mereka mengatakan haddatsani qalbi an rabbi telah memberitakan padaku hatiku dari Allah dari Rabbku wa yaskharuna minal ulama dan mereka mencela para ulama wa yaqulun mereka mengatakan innakum ta'khuduna ilmakum min mayyitin an mayyit kalau kalian mengambil ilmu kalian dari orang mati dari orang mati iya kan Imam Bukhari sudah mati Nah, mengambil dari gurunya Imam Bukhari juga sudah mati, mengambil dari gurunya Imam Bukhari juga sudah mati dan seterusnya sampai pada Rasulullah semuanya orang mati. Kalian kok mengambil ilmu dari orang mati, dari orang mati wahum ya'tamiduna fi dhalika ala qissatil Khadir ma'a Musa dan mereka berpatokan dengan cara mereka ini terhadap kisahnya Nabi Khadir dengan Musa. Faqal maka mereka mengatakan innal Khadir kana musyahidan lil iradatil kauniyah. Mereka mengatakan Khadir itu menyaksikan iradah kauniyah. Maksudnya apa? Sudah menyaksikan takdir. Iradah kauniyah yaitu takdir artinya hadir ini mempunyai satu tingkatan yang lebih tinggi daripada tingkatan Nabi Musa karena waktu itu ketika Nabi Musa alaihissalam didatangi oleh seorang siapakah yang lebih alim daripada kamu Nabi Musa mengatakan saya tidak mau tahu ada orang yang punya ilmu lebih banyak daripada saya Itu oleh Allah subhanahu wa ta'ala yaitu ada seorang hamba yang bernama Khadir Akhirnya terjadilah pertemuan tersebut setelah Nabi Musa alaihissalam bersusah payah mencari Khadir alaihissalam. Maka mereka mengatakan Khadir ini punya tingkatan ilmu lebih tinggi daripada Nabi Nabi Musa alaihissalam. Nah tingkatan ilmunya kata orang-orang sufiah ilmunya Khadir ini dia sebagai seorang wali bukan sebagai seorang nabi. Ilmu kewalian itu sampai di mana? Sampai pada tingkat mengetahui takdir, tahu perkara-perkara yang akan datang. Dia bisa menebak bahwa kejadian nanti pada tanggal sekian akan terjadi yang seperti ini. Itu ilmunya wali, kata mereka. Ilmu wali itu jauh lebih tinggi daripada nabi. Oleh karena itu mereka mengatakan bahwa wali itu kedudukannya lebih mulia daripada nabi, demikian pula pengikut wali itu lebih mulia daripada pengikut pengikut nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, Innal Khadir kana musyahidan lil iradatul kauniyah. Kalau Khadir itu menyaksikan takdir. Walidzalik oleh karena itu saqata anul mala. Sudah ter, yakni gugur dari beliau dari Khadir ini celaan apapun yang dia lakukan. ma khalafa fil amr wa nahyi syar'i. Dari apa-apa yang dia selisih dari perintah dan larangan syariat. Apa yang dilakukan Khadir? Dia merusak kapal orang, kalau menurut syariatnya Nabi Musa as melanggar. Tapi karena Khadir kata mereka mengetahui takdir apa yang akan terjadi, akhirnya Khadir ini pun merusaknya. Membunuh anak kecil. Kalau menurut syariat Nabi Musa ini melanggar. Eh, naam akan tetapi kata mereka karena Khadir mengetahui takdir bahwa anak ini nanti akan menjadi kafir kalau besar, maka dibunuh pada saat itu pula. dijadikan patokan bahwa hadir ini adalah seseorang yang mengetahui tentang takdir mengetahui ilmu yang akan yang akan terjadi Allah musta'an wa qalu aidan dan mereka juga mengatakan inna rutbatal wali a'zamu min rutbatin nabi bahwa tingkatan wali itu lebih tinggi daripada tingkatan nabi istidlalan bima waqa'a bainal khadir wa Musa mereka berdalil dengan apa yang terjadi antara Khadir dan Musa Abil Izz fi syarh Tahawiyah berkata Al-Imam Ibnu Abil Izzi dalam syarah Tahawiyah wa amma man yata'allaqu bi qissati Musa ma'al Khadir alaihi salam adapun barang siapa yang berdalil dengan kisah Nabi Musa dengan Khadir alaihi salam fi tajwizi al-istibna'i 'anil wahyi bil ilmi laduni tentang bolehnya seseorang untuk meninggalkan wahyu dengan alasan mempunyai ilmu laduni alladhi yadda'ihi man udima taufiq yang dianggap bahwa orang tersebut mempunyai ilmu tersebut orang-orang yang tidak mendapatkan taufik fahuwa mulhidun zindir, orang seperti ini adalah orang yang mulhid mengingkari Allah mengingkari Rasulnya dan orang yang seperti ini zindiq fa inna Musa lam yakun mab'utsan ilal Khadir kenapa karena Nabi Musa alaihissalam itu tidak diutus kepada Khadir Khadir mempunyai kaum, Nabi Musa juga mempunyai kaum. Oleh karena itu Rasulullah ketika mengatakan dalam hadis Jabir wa Bukhari dan Muslim, "Utitu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli." Aku diberikan lima perkara, yang kelima perkara ini tidak diberikan kepada nabi yang terdahulu. Lalu kata Rasulullah, "Wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassatan." Kalau nabi terdahulu itu diutus kepada masing-masing kaumnya masing-masing mempunyai nabi wabu itu ila nasi amatan adapun saya adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus kepada seluruh umat seluruh umat manusia tidak ada lagi kalau dahulu iya maka ketika terjadi pertemuan antara Khidir dengan Nabi Musa apa kata Khidir anta Musa min Bani Israel bukankah kamu Musa yang berasal dari Bani Israel menunjukkan bahwa Khidir bukan berasal dari dari Bani Israel maka dia juga seorang nabi akan tetapi diutus ke ke tempat yang lain diutus ke tempat yang lain bukan kepada kaumnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam faman idda'a annahu ma'a Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam barang siapa yang menganggap bahwa dia ketika bersikap bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kal Khadir ma'a Musa seperti Khadir bersama Musa au jawwaza dzalika li ahadin minal ummah ataukah dia membolehkan hal tersebut dari seorang pun kepada umat ini fal yujaddid islamahu hendaklah dia memperbaharui Islamnya wal yashhad syahadatul haqq dan hendaklah dia bersaksi dengan persaksian kebenaran fa innahu mufariqun lidinil Islam bil kulliyah karena orang yang seperti ini sudah memisahkan diri dari agama Islam secara keseluruhan fadlan an ayyakuna min awliyaillah apalagi kalau mau dianggap sebagai wali Allah tidak mungkin wa innama huwa min awliya syaitan bahkan orang yang seperti ini termasuk wali wali syaitan sampai di sini perkataan Ibnu Abil Iz Al-Hanafi wa qala Syekhul Islam berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kama fil fatawa seperti yang disebutkan di dalam Majmu' al-Fatawa jilid 11 halaman 420 Wa amma qauluhum. Adapun perkataan mereka, qad yakunu lil wali fil mukashafati wal mukhatabah ma yastagni bi an mutaba'ati rasul fi umumi ahwalihi. Adapun pendapat mereka, pendapatnya orang-orang sufia bahwa boleh bagi seorang wali itu mendapatkan ilmu kasyf yakni ilmu pembuka tabir wal mukhatabah dan langsung berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala yang ilmu ini mencukupkan bagi dia sehingga dia tidak perlu lagi mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam seluruh keadaannya Rasulullah. Kata beliau, ini min a'zamil jahalati wa Ini termasuk kejahilan dan kesesatan yang paling besar. Bal min a'zami anwa'in nifaq wal ilhad wal kufr. Bahkan termasuk kemunafikan dan kekufuran yang paling besar fa innahu qad ulima bil ittirar anna risalata Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam li jami'in nas arabihim wa ajamihim wa mulukihim wa zuhadihim wa ulama'ihim wa ammatihim dan telah diketahui secara pasti bahwa risalahnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini untuk seluruh manusia apakah orang Arab ataukah orang selain Arab raja-rajanya, orang zuhudnya, para ulamanya, secara umum semuanya untuk untuk kaum muslimin. Risalahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa annaha baqiyatun liyaumil qiyamah dan bahwa ini akan tetap terus tinggal sampai sampai hari kiamat karena tidak ada lagi nabi sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi ini ikhwan fillah azakumullah jelas bagi kita bahwa orang-orang yang mengatakan bahwa boleh bagi kita mengikuti seseorang selain daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maka sungguh dia telah kafir dan keluar keluar dari Islam walaupun dia mengaku bahwa dia adalah seorang muslim walaupun dia mengaku bahwa dia adalah seorang wali walaupun dia mengaku bahwa dia mempunyai karamat akan tetapi mereka adalah aulia syaitan nah di sini ada beberapa permasalahan yang menyangkut tentang perkara ini yang pertama hujah mereka ya ketika mereka berhujjah dengan kisahnya Khadir bahwa Khadir ini keluar dari syariatnya Nabi Musa maka dengan dalil ini mereka mengatakan boleh salah seorang dari kalangan umat Rasulullah untuk keluar dari syariatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maka membantah kita membantah pendapat mereka dari beberapa perkara yang pertama kita harus yakin anna Musa alaihissalam lam yakun mabu'utan ilal khadir bahwa Nabi Musa alaihissalam itu tidak diutus kepada Nabi Khadir. Nah, lama jaa fi sahihain min hadits Jabir. Ya. Lima jaa berdasarkan apa yang terdapat di dalam Bukhari dan Muslim dari hadis Jabir radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, itu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli." Aku diberikan lima perkara, yang kelima perkara ini tidak diberikan pada seorang pun dari kalangan para nabi sebelum kau. Di antaranya kata Rasulullah, "Wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumi khassatan." Adalah para nabi terdahulu diutus kepada kaumnya secara khusus, "Wa bu'itsu ila nasi 'amatan." Dan aku diutus kepada manusia secara menyeluruh. "Wa ma kana al-Khadir ma'muran bittiba'i Musa." Sedangkan Nabi Khadir itu tidak diperintahkan untuk mengikuti syariatnya Nabi Musa alaihi salam. Faqad ja'a fi sahihaini telah terdapat di dalam riwayat Bukhari dan Muslim annal Khadir qala li Musa bahwa Khadir itu berkata kepada Nabi Musa ya Musa wahai Musa inni ala ilmin minallahi allamanihi la ta'lamuhu kata Nabi Khadir kepada Musa wahai Musa sesungguhnya aku berada di atas satu ilmu ya yang Allah berikan padaku yang kamu tidak ketahui wa Allah ajarkan kepada kamu dan saya tidak tidak tahu. Jadi ini menunjukkan bahwa masing-masing mempunyai ilmu yang masing-masing tidak mengetahui. Si fulan punya ilmu, Nabi Musa punya ilmu, Nabi Khadir juga mempunyai mempunyai ilmu. Masing-masing punya ilmu yang masing-masing diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya masing-masing. Nah, wajah fihi aidan dan juga di dalam riwayat Bukhari dan Muslim itu Annal Khadir qala li Musa bahwa Khadir itu mengatakan kepada Musa, "Anta Musa Bani Israel." Bukankah kamu adalah Musa yang diutus kepada kepada Bani Israel? Naam. Jadi apabila ada seorang yang berhujjah dengan kisah Khadir dengan Musa, maka kita menjawab bahwa itu syariat orang-orang yang terdahulu. Naam. Kalau orang-orang yang terdahulu masing-masing mempunyai nabi. Sedangkan datangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak seorang pun diperbolehkan untuk mengikuti selain daripada syariatnya Rasulullah. Kalau seperti Nabi Musa alaihissalam itu harus tunduk kepada risalahnya Rasulullah kalau masih hidup. Kalau seperti Nabi Isa alaihissalam harus tunduk kepada risalahnya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam ketika masih hidup. Apalagi yang lainnya, apalagi Khadir kalau memang masih hidup. Nah, Kemudian permasalahan yang berikutnya, apakah Khadir itu seorang nabi ataukah dia seorang wali? Ah, ini juga menjadi perselisihan di kalangan para ulama, apakah dia seorang nabi ataukah dia seorang wali? Ataukah dia seorang nabi ataukah dia se seorang hamba Allah saja? Artinya tidak mempunyai titel. Tidak dikatakan bahwa dia seorang nabi. Ini khilaf di kalangan para ulama. Tapi beliau mengatakan di sini as-sahihu annahu nabi. Yang sahih bahwa beliau adalah seorang nabi. Dari Khadir kata beliau juga seorang nabi. Memang khilaf di kalangan para ulama bahkan disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah bahwa jumhur ulama mengatakan bahwa beliau bukan seorang nabi. Beliau bukan bukan seorang nabi. Walaisa mulzaman bi syariati Musa dan tidaklah diwajibkan untuk mengikuti syariatnya Nabi Musa. Wa dalilu ala annahu nabi mayan. Dalil bahwa Khadir itu seorang nabi adalah berikut ini. Yang pertama yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahfi Allah mengatakan wa 'allamnahu min ladunna ilman dan kami mengajarkan kepadanya ya dan kami mengajarkan kepada Khadir tersebut dari sisi kami berupa ilmu. Jadi ilmu ini yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan langsung kepada Nabi Khadir. Ini yang pertama. Yang kedua, alladzi fa'alahu ma'a Musa laisa min fi'lihi bal min amrillah. Apa yang dilakukan Khadir bersama Nabi Musa itu bukan perbuatan Khadir sendiri akan tetapi itu dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman, "Wa ma fa'altuhu an amri." pada akhir ketika terjadi perpisahan antara Nabi Musa dengan Khadir apa kata Nabi Khadir wa ma fa'altuhu an amri saya tidaklah melakukan perkara ini dari keinginan saya sendiri tapi ini dari perintah Allah Subhanahu wa taala maka berdasarkan ini pula menunjukkan Khadir itu diperintah oleh Allah Azza wa Jalla berarti menunjukkan beliau adalah seorang nabi yang ketiga Qatlul Khadir linnaf dalilun ala annahu min amrillah. Ketika Khadir membunuh anak kecil tersebut, ini menunjukkan bahwa itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menguatkan yang kedua tadi. Yang keempat, Musa kalimullah. La yajuzu ayunzilahu Allah liyata'allama min wali bal kana al-Khadiru nabiyyan. Musa itu adalah yang diajak langsung berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala tidaklah mungkin Musa alaihissalatu wassalam yang punya kedudukan yang tinggi itu Allah menurunkan dia untuk belajar kepada seorang wali ya ini menunjukkan bahwa Khadir juga adalah seorang seorang nabi nah anggaplah sekarang dia seorang wali kalau dia seorang wali kita pertanyakan yang mana yang lebih mulia wali atau nabi yang mana yang lebih mulia wali atau seorang nabi apalagi Nabi Musa alaihi salatu wassalam termasuk nabi yang diberikan kemuliaan termasuk ulul azmi minar rusul eh, na'am dan ijma para ulama bahwa afdalu anbiya Bani Israel Musa alaihissalam bahwa nabinya Bani Israel yang paling afdal adalah Nabi Musa alaihi salatu wassalam kemudian permasalahan yang berikutnya yang sering digembar-gemborkan oleh orang-orang sufia yaitu tentang Khadir ini. Apakah dia masih hidup ataukah sudah mati? Nah, sebab orang-orang Sufia mereka berkeyakinan sekarang ini Khadir masih hidup. Kalau Khadir tidak hadir dalam satu majelis, yang akan menggantikan itu adalah para khilafahnya, khalifah-khalifahnya. Jadi kalau ada majelis mereka, ya, mereka membentuk satu majelis di satu masjid misalnya, mereka yakin bahwa Khadir itu hadir. Karena mereka yakin Khadir itu masih hidup. Jadi setiap majelis yang diadakan oleh orang-orang yang sudah sampai kepada derajat hakikat itu harus dihadiri oleh seorang wali. Maka kalau Khadir tidak hadir, maka wali-walinya seperti Abdul Qadir Jailani, eh, Naam, ataukah orang-orang yang semisalnya. Itu keyakinan mereka. Nah, sekarang menjadi pertanyaan, apakah Khadir itu masih ada atau sudah mati? Oleh Syekhul Islam fil Lum'ah. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, wasawabul alaihi almuhaqqiquna annahu mayyitun lam yudrikil islam dan yang benar yang telah ditahkik oleh para ahli tahkik bahwa beliau telah mati tidak mendapatkan Islam yakni tidak mendapatkan zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walau kana mawjudan la wajaba alaihi ayyumina bin nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam kalau misalnya beliau masih hidup, masih ada, wajib atas dia untuk beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa ayyuhajiro ilaihi dan untuk berhijrah bersama Nabi. Wa yujahida ma'ahu tentunya berjihad bersama beliau. Walakana huduruhum ma'as sahabati lil jihadi ma'ahum wa i'anatuhum ala din awla bihi min hudurihi inda qaumin kuffar liyarqa lahum safinatahum walam yakun an khairi ummatin ukhrijat lin nasi muhtas eh, muhtasan muhtafian nah tentunya kalau Khadir masih hidup kata beliau akan berhijrah ketika Rasulullah hijrah akan berjihad bersama Rasulullah ketika Rasulullah berjihad dan hadirnya Khadir itu bersama sahabat untuk jihad bersama mereka menolong kaum muslimin untuk memenangkan agama itu lebih utama bagi Khadir daripada hadir bersama orang-orang kafir yang hadir di majelis-majelis tersebut eh, naam untuk membetulkan eh, apa perahu-perahu mereka kata beliau walam yakunan khair ummah apalagi mereka ini bukan umat yang terbaik yang mana mungkin khair itu hadirnya kepada majelis-majelis yang tersembunyi yang tidak terang-terangan eh, naam majelis gaib menurut mereka wa hadzal qawlu huwa qawlul bukhari wal harbi wa ibn al jauzi wabni kathirin wabni taimiyah wabni qayyim jadi pendapat yang mengatakan bahwa Khadir itu sudah meninggal tidak ada lagi yaitu pendapat yang disebutkan oleh Imam Bukhari Al-Harbi, Ibnul Jauzi, Ibnu Kathir, Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim rahimahumullah taala. Berkata Ibnul Qayyim dalam Al-Manarul Munif halaman 66. Wal ahadithu lati yunkaru fiha al-Khadir wa hayatuhu kulluha kathir hadis-hadis yang menjelaskan bahwa Khadir itu disebutkan tentang Khadir dan kehidupannya masih ada, ini semuanya adalah dusta. Wala yasihhu fi hayatihi haditsun wahidun. Tidak sahih satu hadis pun menunjukkan bahwa dia masih hidup. Wa qala al-Hafidz Ibnu Hajar, berkata al-Hafidz Ibnu Hajar, "Walladhi tamilu ilaihi nafsu min haitsul adillatul qawiyyatu" khilafu ma al awam min istimrari hayatihi dan sesungguhnya yang menenangkan jiwa berdasarkan dalil-dalil yang kuat kata beliau adalah menyelisihi apa yang disangka oleh orang-orang awam bahwa Khadir itu masih masih hidup. Jadi ini perkataan dari para ulama menunjukkan bahwa Khadir itu tidak ada lagi dan dia juga seorang manusia yang tentunya merasakan kematian. Wa minal adillati ala mautihi di antara dalil yang menunjukkan akan kematian Khadir alaihissalam qauluhu ta'ala. Yang pertama firman Allah, "Wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khulda." Kami tidak pernah menjadikan kepada seorang pun manusia dari sebelummu yang hidup kekal selamanya. Tidak ada. Yang kedua, hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika terjadi perang Badar. Waktu itu Rasulullah ketakutan Waktu itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beristighatha kepada Allah, minta supaya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pertolongan. Lalu di situ Rasulullah mengatakan, Ya Allah, intahlik hadhihi isabah. Apabila engkau membinasakan kelompok ini, falan tobat, maka kamu tidak akan disembah lagi, ya Allah. Artinya, kalau Rasulullah dan para sahabat dikalahkan pada waktu itu, niscaya tidak akan disembah lagi Allah Subhanahu wa taala wa taala. Di sini Rasulullah tidak mau cualikan. kecuali nanti Khadir kalau datang maka dia akan meneruskan perjuangan. Tidak. Rasulullah alaihi wasallam tidak mengecualikan. Ini menunjukkan bahwa seseorang itu hanya wajib mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi ini ikhwan fillah azakumullah penjelasan yang singkat yang menjelaskan tentang poin yang kesembilan uh, dari perkara-perkara yang membatalkan Islam dan insya Allah pada pertemuan yang selanjutnya kita akan menyambung dengan pembahasan yang terakhir yaitu perkara perkara yang batalkan Islam poin yang ke yang ke-10 insyaallah taala